Bupati dan Bapak-Bapak Musbida Kabupaten Kendal baik sipil maupun militer yang saya hormati, saya cintai kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena pada Pagi hari ini sampai siang hari ini kita berkumpul di pendopo ini untuk beramal soleh. Yaitu untuk membicarakan atau menyemangatkan, menegakkan syariat. Sebenarnya tidak ada perjuangan yang lebih bernilai di dalam hidup ini daripada perjuangan menegakkan hukum Allah. Karena menegakkan hukum Allah berarti menegakkan semua bentuk kebenaran dan semua bentuk keadilan. Dan memberantas semua bentuk kemungkaran dan kejahatan. Itu ada pada hukum Allah. Ya. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memahami, membuat hukum sesuai dengan fitrah dan kemaslahatan manusia. Demikian. Terlebih dahulu saya menyampaikan kepada Bapak lagi, eh, semoga dibalas bantuannya oleh Allah SWT. Saya dengar dari kami panitia tadi begitu banyak kemudian kemudian yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Kemudian semoga itu akan menjadi amalnya dan nanti akan dirasa di akhirat kalau itu diselenggarakan dengan ikhlas insya Allah. Kaum muslimin dan muslimah rahimahullah, dalam kesempatan ini saya akan menerangkan tiga persoalan saja karena saudara Irfan tadi sudah cukup padat. Demikian pula dari Bapak Ketua, dari Bapak Wakil dari umat Islam tadi itu Bapak Kiai Haji Zaini Nur juga cukup padat dan begitu jelasnya keterangan tentang bagaimana kita harus menegakkan syariat dan bersatu. Yang pertama saya akan memberikan keterangan tentang eh, teror. Waktu itu hubungannya dengan saya. Jadi supaya tidak takut dengan saya. teror itu menurut definisi yang benar. Orang yang membuat kerusakan dan menakut-nakuti orang tanpa sebab. Itulah teror, kurang lebihnya begitu yang membuat kerusakan, membunuh orang, menghancurkan gedung-gedung, lalu menakut-nakuti orang untuk kepentingan dia. Nah sekarang saya mau tanya, saya ini nggak pernah bunuh orang sampai setua ini. Ingat saya begitu, nggak pernah bunuh orang. Boleh dicek di polisi Jombang sana, sampai saya di polisi mana Solo, di polisi Kendal boleh dicek. Apa saya ini pernah bunuh orang? Tapi Josus bunuh ribu ribu orang. Iya apa enggak? Iya, Josus itu memerintahkan tentara untuk menjatuhkan bom. Orang sedang upacara perkawinan, dua itu mati semuanya. Burung belum lagi ke bom itu disudah. Pabrik yang untuk membuat kimia untuk pengobatan dibuat hancur dengan alasan untuk buat senjata setelah diselidiki ternyata memang itu hasil kimia untuk buat obat-obatan sudah dirugikan tenaganya, ah, materialnya banyak pekerjanya mati nggak minta maaf lagi itu jokus. jadi kalau jokus itu teror ditambah lagi teroris kurang ajar itu jokus gitu ya. ini bukan berdasarkan yang saya katakan itu berdasarkan fakta loh ya. Saya tidak pernah itu selama ini menghancurkan gedung. Kecuali rumah saya mau saya perbaiki. Tidak pernah saya menghancurkan gedung pemerintah, menghancurkan gedung polisi, menghancurkan gedung. Tidak pernah. Ya, tapi tapi terus menghancurkan berbanyak gedung sekali ya, di mana-mana. Saya kira semuanya tidak paham. Nah, demikian. Saya tidak pernah menakut-nakuti orang. Kalau ada konon katanya kalau saya mau ngaji ada sementara orang takut itu takut tertaruh dewi. Saya tidak pernah sih. Nah Mengapa undang Abu Bakar Pak Asyik itu kata takut kalau si dewi. Bukan mereka takut belum sebelumnya, bukan. Tapi Amerika yang tertakuti, ayo kalau kamu tidak mau begini, kamu tidak perlu menakut-nakuti. Menghancurkan gedung-gedung di Palestina, gedung-gedung di Palestina, Afghanistan, di Sudan, orang ditakut-takuti. Jadi kalau kita kembali definisi teror yang sebenarnya, kalau orang mau jujur, bukan saya yang teroris, yang harus itu Jogbu, Tonbler, Likuan Yu, dan Israel Joko Sarel, Arel, Saron, dan pendukung pendukungnya. Itu kalau Imam mau jujur. Nah, ini. Sekarang mengapa Amerika ngotot menuduh saya dan Usama bin Laden itu teroris itu disebabkan karena Usama bin Laden dengan kaidahnya Taliban dengan pemerintahannya melaksanakan hukum Islam sebab itu. Loh kok tahu? Itu informasi dari Allah. Bukan informasi dari orang, itu informasi dari Allah. Allah berfirman, watak halil kitab itu. Walang targa angkal Yahudi walam nasara hatta fakta amin Orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak mungkin ridho kepadamu orang Islam sampai kamu murtad ikut mereka. Selama kamu masih Islam tidak ridho. Saya pernah mendapatkan berita justru cerita dari Bosnia orang Bosnia sendiri waktu itu saya waktu di Malaysia ini. Kami ini padahal sudah ikut mereka kata kata kami ya dansa, kami ya minum homer kan. Pokoknya hidup-hidup kami itu sudah kami sesuaikan. Tapi kami tetap dibunuh karena kami masih nama Islam. Sampai begitu ya Pak. Jadi memang nggak ridho. Itu memang wataknya sifatnya macam itu. Terhadap orang Islam yang mengamalkan Islam saja dia nggak ridho, malah orang Islam menegakkan Islam. Wah, dia marah betul. Ya, lalu memberikan satu itu memang orang kafir tadi sudah dibacakan oleh Pak Kiai. Kafir alal musyrikin muta'atin billahi. Orang musyrik itu berat menerima tauhid yang kamu seru. siapa orang yang lebih baik dari Muhammad Rasulullah? Tidak ada. Nabi Muhammad itu sebelum sebelum jadi nabi itu sudah diakui akhlaknya, ke, kejujurannya, keamanannya kebaikannya oleh seluruh orang Mekah. Kalau kita bertanya kepada orang Mekah, Muhammad itu betul, oh, mesti begini tidak ada, begini tidak ada orang Mekah. Yang ala-ala orang Mekah yang minum khamr itu, kalau sudah mau panas hanya begini. Sampai begini gelaran Al-Amin ketika mereka bertengkar waktu merubah Ka'bah untuk menaikkan hajar aswad antara kaum hampir peperangan. Sekarang bagaimana penyelesaian ketika Nabi Muhammad itu, ah, itu Muhammad Al-Amin kita jadikan hakim. Jadi dipuji betul. Tapi ketika Muhammad mendapat wahyu, Menyeru orang supaya kembali hukum Allah, mohon kan masih diperangi, mohon kan masih dibenci, mohon kan masih dikatakan gila. Itu Jadi, ya, ya. kalau Amerika plus Yahudi yaitu ahli kitab sekarang ini menuduh orang Islam teror, itu memang sudah sunatullah. Oleh karena itu saya benar itu tadi, Irfan tadi. Kalau kita dituduh teror versi Amerika, alhamdulillah Iya. Karena apa? Menunjukkan yang kita yang kita amalkan itu benar. Ya. Tidak ada orang Islam benar dicintai debu itu kan. Nah, enak orang Islam disenangi debu. Ah, perlu dicurigai orang Islam. Saya kira Islam apa? Dunia apa? Kok boleh dicintai debu? Ya. Tidak ada orang Islam bener, orang Islam melakukan hukum Allah, dicintai berdebu, dicintai Lituan Yu, dicintai Adel Sarom, dicintai Tony Blair, dicintai kafir-kafir Amerika. Tidak ada. Ini Islam itu. bukan yang kenangan bagi orang Islam. Wong Allah ngasih makan kita kenangan, dan kita itu hukum Islam kok main-main. sok kalah bukan BC? Siapa sing nang iso ora tenanan? Main-main. Enggak tenang ana lho dua-dua itu saking ikhlasnya. Lah lho itu Islam kalah gak dengan buang air, coba. Nah ini saudara, jangan sembrono ya. Jadi persoalan teroris lama agro karena teroris itu memang itu memang memang sudah wataknya kalau kafir ya oleh karena itu bapak-bapak dan saya beri informasi sekarang sekarang ini sedang diumumkan perang salib yang keempat. Nanti itu ada apa? Maka fatwa dari 31 ulama dan manusia zaman sudah dikeluarkan disebarkan. Ini perang salib yang keempat dipimpin oleh Amerika dan Yahudi. Mengapa Amerika dan Yahudi sekarang ini mengumumkan perang salib? Karena pasca jatuhnya komunis, Musuh mereka yang paling berat yang mereka hadapi adalah Islam. Allah kalau Islam kalau Islam sampai tegak, mereka tidak dapat melaksanakan cita-cita maksud mereka. yang mereka ingin menjadi super power tunggal, ingin memimpin bangsa-bangsa, ingin me, apa namanya, ingin memperalat semua bangsa-bangsa di dunia supaya tunduk di bawah telunjuknya. Itu cita-citanya Amerika dan Yahudi Zionis. Satu-satunya penghalang kalau Islam tegak. Maka Islam harus diperangi. Nah itu, ya. Ini supaya dipahami oleh semua umat Islam, baik yang terdapat maupun bisa. Inilah persoalan teroris. Oleh karena itu tidak akan selesai, ya. Selama umat Islam tidak tegas menghadapi dengan ikhlas, ya. Itu masalah teroris. Kemudian masalah yang kedua, saya akan merangkum secara garis besar saja. Cara mengamalkan Islam. Meskipun kita ini sudah Islam, tapi kalau cara mengamalkan salah, tidak diterima oleh Allah. Sebab amal itu diterima oleh Allah kalau syarat memenuhi dua syarat. Satu ikhlas. Amal itu diterang, diamalkan menurut eh, Nah dengan niat cari ridho Allah. Itu namanya ikhlas. Tidak ada muatan dunia sedikit pun. Tapi mengamalkan ikhlas ikhlas saja tidak cukup. Para ulama menetapkan berdasarkan hadis yang Quran harus menepati syarat kedua yaitu benar. Ikhlas dan benar. Lah benar itu apa? Mengikuti sunnah mengikuti contoh yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya kan? Lalu gunanya Rasulullah diutus itu untuk membimbing kita. Begini loh, maunya Allah itu begini. Kamu itu disuruh begini, caranya begini yang aku. Rasulullah itu uswah pasangan. Jadi, di samping ikhlas, amal itu harus benar. Amal itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat subuh kita amalkan dengan ikhlas, tapi 10 rakaat. Lho kok enak ya? rakaat dhewe apik 10 rakaat dhewe apik. Eleke kowe ora mengikuti tuntunan lebih dari ukuran. Nek kowe mangan rong piring cukup, apa wae mangan 500 piring? Ya jejer kamu. Karena apa? Karena mengalami itu ukuran. Demikian pula mengamalkan Islam mesti mengikuti tuntunan Nabi. Bapak-bapak yang ibu-ibu, kalau kita melihat sejarah mudah sebenarnya. Bagaimana Nabi mengamalkan Islam? Setelah Nabi hijrah ke Madinah, di situ turun ayat-ayat yang hubungannya dengan sosial politik, kemasyarakatan, ayat-ayat yang hubungannya hubungannya dengan mengatur bagaimana bagaimana uh, di dalam mengatasi kriminalitas, mengatasi kejahatan, membina moral dan akhlak. Ketika itu Nabi membuat apa yang disebut piagam Madinah yang di dunia belum pernah ada pada waktu itu piagam Madinah adalah suatu kepemimpinan dalam suatu negara yang pluralitas yang rakyatnya terdiri daripada orang Islam dan orang non-Islam. Tetapi semua sepakat di bawah hukum yang maha kuasa, yang menciptakan non orang Islam dan menciptakan non-Islam. Ya, Nah, Nabi pada waktu itu menjadi kepala negaranya. Itu cara mengamalkan Islam. Ya. Jadi cara mengamalkan Islam itu, eh, syariat Islam baru mendapat baru memberikan rahmatan dari ini kalau syariat Islam itu diamalkan dalam bentuk pemerintahan, bukan dalam bentuk perorangan, bukan dalam bentuk golongan. Selama syariat Islam diamalkan perorangan golongan, rahmatan lil alamin nggak akan ada. Sebab apa? Sebab syariat Islam itu ada yang tidak bisa diamalkan oleh golongan maupun perorangan, yaitu hukum hudud, hukum bisa hukum yang hubungannya dengan persoalan perimana hisab. Itu harus kan pemerintahan. Ini yang perlu kita tahu. Itulah sebabnya Majelis Mujahidin menitik beratkan perjuangannya dalam mendapatkan syariat itu formalisasi syariat di dalam negara Republik Indonesia. Karena itu contoh Nabi. Ayo, siapa yang bantah? Kalau bantah, bantahkan dalil. Mana pernah Nabi melaksanakan Islam sampai wafat perorangan? Ya, tapi berupa negara. Maka ketika Nabi wafat, para sahabat bukan nomor satu, bukan mengurusi jenazah Nabi. Jenazah Nabi dibiarkan dulu, ditunda. Mereka segera rapat untuk menunjuk siapa pengganti Nabi sebagai kepala negara. Itu penting sekali. Selanjutnya dilaksanakan terus sampai orang rasidin. Jadi Islam dilaksanakan ya tidak mesti. Itu cara mengamalkan Islam. Itu sunnah Nabi. Itu kewajiban umat Islam. Hanya saja sunnah Nabi ini pernah ditakut-takuti dibuat kopi oleh orang yang Yahudi. Khususnya ke dalam Orde Baru. Kalau orang memaksa kalau negara Islam, ya, ditakut-takuti kalau ada orang yang berjuang berkata tentang syariat melanggar undang-undang subversif lima tahun. Nah ini. Ya. Nah, jadi itulah. Jadi bapak-bapak dari ibu, maka Allah SWT berfirman, Udukhul ya ayyuhallatina amanu dukhulu fi silmi "Minta, wala taqimu khutuwat syaitan innahu lakum kemajuan Wahai orang beriman, masuklah kamu di dalam Islam secara keseluruhan. Lah Islam secara keseluruhan itu tidak mungkin kalau tidak bisa diamalkan dalam negara. Kalau diamalkan mau dia saja, NU saja tidak bisa. Harus diamalkan pemerintah. Gitu loh. Ya. Demikian. Harus diamalkan pemerintah. Ini sekaligus merupakan kesyukuran terhadap kemerdekaan yang diceritakan tadi. Kemerdekaan kita itu rahmat Allah, nikmat Allah, kalau nikmat ini tidak disyukuri, berubah menjadi azab. Lain sakar tulah azim aku wala ada bila sakit. Kalau kalau kamu mau bersyukur, kami beri tambahan nikmatku. Nikmat itu kalau disyukuri membekas, Tetapi kalau dikufuri berubah jadi musibah. Itu nikmat itu begitu. Kalau saya dapat nikmat 100 ribu, saya syukuri. Saya gunakan uang 100 ribu membelanja anak istri. Sisanya saya infakkan di jalan Allah. Uang itu akan membengkak jadi baik. Tapi kalau yang 100 ribu saya gunakan untuk beli komer, berubah menjadi musibah. Kemerdekaan ini tidak begitu. Kalau kita syukuri, kemerdekaan ini kita isi. Negara yang karunia Allah ini kita atur dengan syariat Allah, maka kemerdekaan ini menjadi nikmat. Menjadi baribatun, tayyibatun, warubun, wokur tadi itu. Yang dibacakan ayatnya tadi itu. Barokat turun dari sana. Penduduknya bersatu, aman tenang antara Islam dan non-Islam bersatu. Ya, kemudian rezekinya cukup, penuh dengan baik, semua akhlaknya, moralnya juga baik. Itu karena merdeka disyukuri dengan melaksanakan hukum Islam. Tapi kalau kemerdekaan ini tidak disyukuri, diengkari, jadi musibah seperti sekarang ini. Tapi banyak pertanyaan, mengapa sih orang Islam ini? Bangsa kita ini kok terpuruk seperti yang dikeluhkan oleh Bapak Bupati tadi, multidimensi. Sebabnya apa? Sebabnya itu tidak mensyukuri kemerdekaan. Merdeka ini tidak kita syukuri, kita ingkari. Sejak malah Orde lama sudah tidak mau menerima Islam. Bahkan pelajar Jakarta sudah disetujui bersama tahun tahu dirobah. Hanya satu orang yang robah. Diganti, diganti, diganti kepada para Islam tidak mau diganti dengan Natakom. Akibatnya apa? Kemerdekaan jadi musibah, timbullah G30S. Muncul Orde Baru tetap menolak syariat Islam. Diganti dengan asas tunggal dengan penafsirannya bempa. Orang diwajibkan menghafal dan mulai taman anak-anak sampai dosen. Diwajibkan menghafal. Dan siapa yang hafal dan baik menjadi tolakan Akhirnya timbul musibah kerusakan moral, maling di mana-mana. Sampai hari ini pejabat pengadilan-pengadilan di Jakarta sampai kurang istirahat karena habis jik ini timbul jik itu timbul jik ini maling-maling ber bermunculan di mana-mana. Jadi kemerdekaan berupa jadi musibah. Karena apa? Pengamalan syariat Islam tidak diamalkan di dalam negara. Tidak mengikut sunnah Nabi. Maka di dalam ayat yang lain Allah mengancam apa tuh minu Nabi Bakir kita bapak puru Nabi Batin. Apa kamu mengimani sebagian kita? kamu mengkafir sebagian? Sebagian hukum Allah kami jalankan sebagian kamu? Tinggal karena jaga rumah yang kalau dari kami pun ilah sihir fil ayat ya wa hari kiamat waktu ila tadil ada. Apa arah apa jalannya orang yang mengamalkan Islam secara sepotong-sepotong semacam itu? Tidak ada lain balasan yang lebih tepat kecuali terpuruk kehidupanmu di dunia dan di akhirat digiring kepada azab yang kecil. Nah ini. Jadi hidup kita terpuruk di dunia. Kalau hanya terpuruk di dunia nggak seberapa, tapi terpuruk di akhirat. Kalau kita masih nekat mengamalkan Islam sepotong-sepotong, kita tidak berjuang dengan sungguh-sungguh mengamalkan Islam secara kapas di dalam pemerintahan ini, kita diancam dua adat Adab dunia terpuruk kehidupan, adab di akhirat nanti dikirim adab yang bersama untuk bilang misalnya. Sudah haji, kita sudah zakat, kita sudah bikin Islamic Center, sekarang gimana mana bikin masjid. Ya, sampai pejabat-pejabat kantor pemerintah dan masjid tapi dikirim ke adab. Karena apa? Salah mengamalkan Islam. Oleh karena itu tidak ada alasan. Kalau kita ingin selamat, kita mesti pengamalan Islam yang kembali kepada pemerintah. Demikian Bapak-Bapak. Sekarang saya akan kemudian yang terakhir. Keterangan hukum yang menolak syariat. Saya akan bacakan satu kitab saja, satu keterangan dari seorang ulama besar, yaitu Dr. Soleh bin Fauzan al Fauzan. Dr. Soleh al Fauzan al Fauzan ini menyatakan Beliau itu adalah ulama besar di Saudi, termasuk baru ulama, ya, orang yang disegani seluruh internasional. Beliau di dalam kitabnya berkata eh, bahwasanya wala budda min al-hukmi bima anzalallah wa ta'akum ila fi ya. Oleh karena itu wajib melaksanakan hukum dengan melaksanakan hukum yang diturunkan oleh Allah itu melaksanakan syariat Islam bagi penguasa wa tahakum la bidami ilmawatinza dan bagi rakyat juga wajib melaksanakan hukum untuk menyelesaikan segala urusannya. Kemudian itu wajibannya dengan dalil-dalil ya. Kemudian beliau dalam menilai Bagaimana dalilnya? Bagaimana hukum orang yang menolak syariat? Ini didengar betul-betul. Dengarkan betul-betul. Paman. Fa'innahu ini takoda annal hukma bima anzalallahu ghaira wajib maka barang siapa orang Islam yang berkeyakinan menerapkan syariat Islam itu tidak wajib, bahwa kafir. Siapa saja orang Islam, rakyat biasa, pejabat, ustaz, mubalik, kiai, habib, yang masih keturunan Nabi Muhammad, habib, itu kalau berpendapat melaksanakan syariat Islam menerapkan syariat Islam di masyarakat tidak wajib, kafir. Wa annahu muhayyarun fihi bahwa kafir. Atau orang yang berpendapat melaksanakan syariat Islam itu boleh silih. Dilaksanakan boleh, tidak boleh. Itu juga kafir. Nah, ya. Mau pilih boleh, kita paksa bisa mau syariat Islam baik, Selain mereka Islam, hukumnya Belanda baik, kafir. Orang Islam yang berpendapat itu tuh kafir. Ya. Al-Istahana bisibnul wakta pada anagoro minal kawamin menegur wajah akan minum. Atau ada orang Islam yang mengenai hukum Islam. Sehingga dia berpendapat ada hukum yang lebih cocok di negerinya daripada hukum Islam. Hukum yang dibuat oleh manusia dianggap lebih cocok, lebih baik diserahkan di negerinya daripada hukum Islam. Orang Islam berpada begitu juga kafir. Batal imannya. Ya. Wa anna la yatruku li zaman atau ada orang Islam yang berpendapat hukum Islam sudah ketinggalan zaman, sudah nggak cocok. Meskipun dia berpendapat itu hanya satu hukum. Misalnya, potong tangan ketinggalan zaman. Itu kan zamannya orang-orang orang-orang orang-orang dulu, orang-orang biasa dulu, orang-orang yang tidak mempunyai keperadaban tinggi. Zaman sekarang zaman modern. Hukum Islam potong hukum potong tangan itu ketinggalan zaman. Itu artinya dia berpendapat ada satu hukum Islam yang tidak cocok dan jalan ini. Orang yang berpendapat begitu, mempunyai yang begitu, hukumnya kafir. Ya, ini menurut beliau. Al arasa bilakum bibigan adalah istiqo al kufar wal munafikin. Atau orang yang dia itu menolak berlakunya hukum Islam, tapi dia itu berkeyakinan memang hukum Islam itu wajib harus dilaksanakan. Tapi dia mereka tidak mau melaksanakan karena ingin mencari ridhonya orang kafir. Nah perlu hukum Islam lah, cukup di Indonesia ini hukum ini saja. Cari ridhonya kafir Amerika itu. Setan besar Amerika. Dia ingin cari ridhonya Josh Bush istri. Eh, nah, karena istri margoti Josh Walker Bush ingin mencari ridhonya George Walker Bush. Lalu dia menolak hukum Islam, mereka menyimpang menyimpangkan Islam, melaksanakan hukum selain Islam. Karena ketika terjadi reformasi kemarin, apa namanya, bukan tayangan datang ke Indonesia. Ada itu, Menteri Luar Negeri Perempuan, itu, itu. Itu yang Menteri Luar Negeri Perempuan Amerika Selatan namanya, lupa. Ya, menterinya Amerika itu yang perempuan itu. Itu datang ke sini. Banyak Pak Amin Rais. Kamu mau menerapkan hukum Islam. Banyak pemimpin dalam dan apa siapa Habibi. Kamu nanti kalau jadi presiden akan melakukan hukum Islam di sini. Banyak lagi itu. Kamu akan biasa. Semua tokoh-tokoh Islam ditanyai. Jawabannya mantap. Tuiga. Pakai sakit. Untuk melegakan dia. Nah itu. Istidoa, istidoa, istidoa, artinya mencari ridhonya orang kafir. Padahal dia beranggapan wajib hukum Islam, tapi kalau mencari ridhonya orang kafir, lalu hukum Islam ini tidak dilaksanakan di hukum itu. dia mengatakan wahada ada kufrun akbar. Semua itu kafir besar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira semua kita tidak mau kalau sampai kena musibah kafir. Baiklah musibah ekonomi kita terima. Musibah kadang kita terima. Musibah situasi agak kacau kita terima. Tapi kalau sudah kena musibah kafir, na'udzubillah. Maka doanya Nabi Muhammad, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina Wala taj'al dunya akbara hammina wala la mablagha Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang mesti menimpa diriku. Musibah yang menimpa agamaku. Menimpa imanku. Kalau selain itu aku terima. Asal tidak di atas kemampuanku. Musibah ekonomi aku terima ini cobaan dari Allah. Musibah multidimensi tadi itu aku terima asal tidak kemampuan. Tapi kalau sudah musibah, iman hilang, aku bilang. Nabi berdoa juga. Nah kalau memang kita itu ingin menjaga diri jangan sampai kena musibah kafir, kita mesti mempunyai sikap yang tegas tentang hukum Islam. Baik kita pejabat, kita presiden, kita polri, kita orang biasa, tegas. Saya orang Islam hanya mau syariat Islam, titik. Tidak mau kompromi, tidak mau. Tidak mau toleransi dengan enam Islam, tidak mau. Tapi kalau dunia boleh toleransi demi kerukunan. Tapi syariat lakum dinukum kalian. Begitu. Kalau sikap itu nggak ada, tempe, iman tempe, bagaimana Allah mau bertemu? Pertolongan. Orang Islam itu begitu. Kalau tidak syariat, syariat. Hidup adalah syariat. Syariat tidak ada, aku tidak ada hidup. Mestinya begitu, bapak-bapak pejabat presiden dan kepalaannya dan umat itu harusnya begitu. Tapi kalau tidak begitu, nggak akan orang kafir berani main-main. Rahasia kemuliaan dan kebesaran sahabat Nabi itu ada itu. Mereka nggak ada profesor, nggak ada sahabat Nabi S3, S10, nggak ada. Orang biasa. Ya. Bahkan maaf-maaf ya, maaf-maaf ini kalau bahasa sekarang. Mereka itu kalau bahasa sekarang ya, mereka itu bekas preman. Ya, Umar bin Khattab itu waktu jahiliyahnya nggak kalah dengan perbuatan preman itu. Umar bin Khattab itu waktu jahiliyahnya pernah menanam anaknya hidup-hidup, anak perempuan. Siapa preman di sini yang pernah menanam anak perempuan hidup-hidup? Ayo tanya. kalau ada preman. Tidak ada. Tapi begitu dia masuk Islam, tegas Islam yang menjadi orang besar sekarang ini. Dunia akhirat. Tegas. Masalah syariat tidak ada kompromi. Syariat adalah hidup kami. Kamu orang kafir ingin bersatu dengan kami ahlan masalah. Kita ingin hidup damai. Tetapi jangan ganggu syariat. Begitu mestinya. Kalau yang kamu ganggu hartaku, ahlan. Tidak apa-apa, aku ngalah. Masalah harta, aku maafkan. Masalah aku maafkan, silahkan Asal kita rukun. Tapi jangan coba-coba mencuri syariat. Satu contoh. Wah itu Islam fundamentalis. Itu namanya Islam garis keras. Oh, Nabi tidak begitu. Nabi itu mahkamah, Roti. Nabi itu bagus, baik. Nabi itu memang lunak orangnya, memang indah orangnya. Tapi sejak Nabi kalau di singgung syariat, saya beri contoh. Pada suatu saat ada satu kaum, kaum yang mulia, kaum bangsawan ada wanitanya mencuri. Kaum itu wanitanya mencuri. Lalu diputuskan oleh Nabi karena setelah diperiksa menurut hukum Allah, potong tangan. Padahal wanita bangsawan. Wah, kaumnya gelisah. Waduh, ini tercoreng kaum kita nama kita ini, tercoreng. Tapi mana caranya? Nah, kita minta dispensasi loh, Pak. Minta keringanan. Keringanan hukuman, jangan potong tangan, malu kita. Tapi ini kaum kita ini kaum yang bangsawan. Siapa yang bisa menyampaikan ditunjuknya seorang anak anak angkat Nabi Usama bin Zaid yang dicintai oleh Rasulullah, anak muda yang dicintai oleh Rasulullah. Coba sampaikan minta kalau mungkin hukum ini di, dimaafkan saja, dispensasi. Jangan dihukum kalau mungkin. Atau kalau terpaksa dihukum diringankan. Jadi jangan potong tangan kami malu lah. Dan kita ini bangsawan. Bagaimana tercoreng nama kita. Berangkatlah Usama. Usama dicintai Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mendengar permintaan Usama, langsung wajahnya merah, matanya merah. Rasulullah kalau marah begitu, diceritakan dalam hadis. Wajahnya merah, matanya merah, suaranya seperti suara komandan tentara di lapangan. Apakah kamu mau minta dispensasi hukum Allah Naik mimbar langsung dengan marah beliau. Sesungguhnya kaum kaum dahulu kalau ada orang bersalah mencuri tidak ah, bersalah tidak pernah dihukum. Tetapi kalau rakyat biasa bersalah dihukum. Itulah hancurnya orang-orang dulu. Lalu Rasulullah bersumpah. Walaupun nafsu Muhammad biyadi. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Laukana Fatimah binti Muhammad tak lakot tu jaga. Kalau seandainya anak Fatimah, anak perputri Muhammad itu mencuri, pasti aku potong tangannya. Padahal Fatimah itu putri yang paling dicintai. Yang paling dicintai Rasulullah. Kalau putriku Fatimah ini mencuri, pasti aku potong tangannya. Itulah syariat. Jadi Rasulullah kalau diganggu diri kan tidak marah. Beliau waktu kita ke masjid diludahi oleh orang kafir dari atas kota Buh, diam saja. Kalau balik sudah ketika satu satu kok nggak ada melukai. Rasulullah itu yang melukai itu kok nggak ada kemana itu sekarang. Oh sakit ya Rasulullah. Disambang coba. Kalau saya kan saya tepat. Ya. Ayo syukur kamu ya begini <laughs> iya. Bisa, itu disambang oleh Rasulullah. Gimana keadaanmu? Begitu akhirnya orang itu masuk Islam. Itu kalau yang diganti dirinya. Tapi itu bakalan diganggu syariat. Nah ini, ini sunnah Nabi. Jangan kalau yang diganggu barang ini mau jihad. Tapi kalau saya aja ngantuk, saya saudara. Kalau ngono-ngono ada tenang, jangan apa. Saya tidak bisa, saudara. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sikap seperti yang saya terangkan ini oleh orang kafir dirasakan keras. Ya, sampai dibeli juluan Islam garis keras. Jadi itu. Tapi pun dijuluki garis keras malah yang dulu ya Allah SWT Muhammad Rasulullah waladina amanu waladina ma'ahu apa? Asidda'u kufar Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya keras menghadapi orang kafir ini tidak berarti kalau ketemu orang kafir kafir dijatasi enggak tidak begitu enggak keras di dalam memegang pendirian enggak ada kompromi enggak ada tolak ansur tentang syariat kalau dunia kurang lebih. Kalau dirinya yang diganggu, maaf. Tapi kalau sudah syariat, tidak ada. Terus, asik dalam kita. Ruhama ubainahum antara sesama orang Islam, rohim. Dan di dalam ayat yang lain, Allah mengingatkan kita, jangan sampai lunak persoalan syariat ini. Ini bapak-bapak pejabat dan minta di didengarkan ini. Jangan sampai lunak persoalan syariat. Ini peringatan Allah, bukan peringatan saya. Sebab orang kafir selalu menyerang kita, mengganggu kita supaya kita itu mau lunak, mau kompromi. Tauhid kita kompromi dengan syirik. Syariat kita mau kompromi dengan maksiat. Ya pernah anda syariat syariat dalam dengan amal dengan baik, tapi kadang-kadang ya jagalah tempat suci itu supaya aman. Ya. Tauhid ya tauhid, tapi kalau ketika perambangan di sana ada penyem, upacara penyembahan berhala, yaitu tentara apa namanya, askar-askar dunia itu datang ke sana menjaga keamanan perambangan. Maunya begitu, ya. Jadi kita disuruh kompromi dengan kemusyrikan dan siapa Tidak mau. Ya. Allah mengingatkan, wala ilmu ini, Kamu jangan mengikuti kemauan pendusta-pendusta itu. Siapa pendosa itu orang kafir yang selalu mengajak kamu seolah-olah indah, seolah-olah kerukunan agama, seolah-olah indah. Kan begitu. Pendosta-pendosta itu orang-orang kafir itu. Waktu lalu pagi pada Mereka mengendaki supaya kamu lunak. Maka mereka pun menjadi lunak. Nah, coba. Tidak boleh kita lunak ya. Maka kalau orang kafir menganggap kita memberi memberi julukan kita Islam garis keras Alhamdulillah begitu ya tetapi kalau ada orang eh, orang kafir memuji kita Allah itu Islam yang baik Islam lunak ini begini na'udhu bila ini Pak Pejabat nah, begitu ya Pak Polisi nah, begitulah Islam itu oleh karena itu belajarlah Islam ya demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu maka marilah kita maka kewajiban kita yang penting dalam hidup sekarang ini menegakkan syariat Islam dalam arti formalisasi Islam di tingkat pemerintahan. Negaranya harus dirubah, negaranya harus di negaranya harus direvisi sehingga menjadi negara yang diatur oleh hukum Islam 100%. Sehingga KUHP adalah syariat Islam 100%. Undang-undang dasar negara ini, undang-undang dasar syariat Islam yang tidak bertentangan dengan Islam. Harus itu tekadnya orang Islam. Kalau ada yang tidak mau terima, saya siap diskusi di televisi, kalau perlu bermubahalah. Ya. Ini wajib hukumnya merombak, memperbaiki pemerintahan kita ini menjadi pemerintahan yang memperlakukan 100% hukum Islam. Dan orang orang non Islam tidak perlu khawatir karena tidak ada tadi Pak Bupati minta toleransi, tidak ada toleransi yang lebih besar dari Islam. Tidak ada. Kalau Islam tidak ada toleransi, orang Islam di Mesir, di negeri Arab, orang Kristen sudah habis. Kalau Islam tidak ada toleransi. Tapi mereka masih hidup sampai hari di negeri-negeri umat Islam. Tapi orang Islam di Spanyol habis. Spanyol itu negeri Islam dulu. Kemudian karena orang Islam menyeleweng, dikuasai orang Kristen. Orang Islam menyentak habis. Ini sebab terjadi. Di Mesir orang Kristen masih hidup, Butros, Butros, Bali itu kan orang Kristen. Umpama orang Islam tidak ada toleransi, entah tidak orang Kristen. Tapi karena orang Islam itu banyak toleransi. Persoalan akamu adi kamu, Lah Islam api- silahkan. ini. Ya, jadi orang Islam itu ngajak damai. Mari saling menghormati. Kamu tidak mau masuk Islam gak apa-apa. Tapi jangan menghalangi berlakunya hukum Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya beritahu kan terutama bapak pejabat, bapak polisi, saya beritahukan. Apa sebabnya perselingkuhan di Indonesia ini saya pernah sampaikan kepada pendeta. Pendeta yang datang ke rumah saya, dia mengangkat riset. Apa sebabnya kekisuan di negeri kita ini? Saya bilang sama pendeta, sebabnya orang-orang Kristen selalu jarak. Jarak ini bahasa Indonesia apa itu? Memok, memulai kita ingin damai, tapi mereka selalu memulai proses piagam Jakarta. Sudah dipersetujui bersama di Roma. Digagalkan, dihalangi. Padahal persetujuan bersama. Ya. Kemudian Ambon dibunuhnya orang Islam. Ambon orang Islam dibunuh tanpa ada sebab. Jadi orang kafir yang mengulang. Insya Allah perkataan saya berdasarkan fakta, harus adil kita bicara. Tapi kalau orang Islam selalu meminta damai, ya, asal kan jangan dihalang-halangi melaksanakan hukumnya. Ini saja. Inilah bapak-bapak dan ibu apa yang perlu saya nasihatkan. Semoga nasihat ini uh, dibenarkan oleh Allah SWT. Kalau memang ini benar semata-mata dari Allah, tetapi kalau salah mungkin nanti diampuni oleh Allah. Dan saya siap untuk berdiskusi dengan siapa saja terhadap apa yang saya terangkan tadi. Yang saya mintakan pengertian dari umat Islam khususnya para pejabat, jadi jangan sampai salah paham. Ya, sampai kalau salah paham kita akan ada penyelesaian yang baik nanti. Saya kira cukup sekian. Marilah kita mohon kepada Allah SWT. Semoga pertemuan kita diberi baik Yang diakhiri dengan baik dan selanjutnya ada tindak lanjut yang diri oleh Allah dan semoga pemerintahan kita ini diberi jaya oleh Allah SWT. Para uh, pemimpin-pemimpin negara, pemimpin umat Islam diberi petunjuk kepada jalan yang benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وعلق بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويثبتون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالق بين حلمهم وزكر أسمهم وأنزل بهم بأسك الذي لا تبتون لقوم المسلمين اللهم انصر المجاهدين في أفغان وفي فلسطين وفي فلسطين وفي كشمير وفي سيسان وفي برما wafi Maluku, wafi Poso, wafi makan wa jemaah kalimatahum, wa alif baina kulubihim, wa aslih data penhim, wa ansurhum ala adil Kau Adilin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahabat